الحمد لله الله وعلى آله وصحبه ومن فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء i'm not dan misalnya yang satu lagi ada penawarnya dengan kita menghilangkan maka antara penyakit dengan penawarnya itu akan bertemu sehingga akan netral lagi tapi kalau tidak kita boleh jadi yang masuk yang tercelup adalah penyakitnya Saya yang mengandung penyakit dan penawarnya belum ditemukan belum dipertemukan oleh karena itu Bukhari seperti itu dan juga Abu Dawud dan ada tambahan dalam riwayat Abu Dawud fa'inna muyat hati karena biasanya lalat ini ketika dia eh, jatuh ke cairan maka dia mendahulukan sayap yang mengandung penyakit fa'inna muyat tapi bijana hilang di yang mendahulukan sayap ya di terdapat terdapat penyakit ini adalah ilmu tambahan tidak mungkin diketahui kecuali oleh Iya. tidak transisnya hewan yang punya darah yang tidak mengalir ada loh darah yang tidak mengalir atau tidak punya darah ya, malah usaha ilah itu bisa hanya dalam satu cangkir kecil tidak harus satu gelas besar enggak satu cangkir kecil pokoknya minuman nah, ketika kita masukkan alat kemudian setelah tenggelamkan dibuang alias boleh diminum ini berarti alat tidak tidak najis kemudian para ulama mengkiaskan binatang-binatang yang uh, mirip dengan tidak punya darah yang mengalir kemudian setelah dikeluarkan dikeluarkan kembali dibuang dan dimanfaatkan ini yang penting yang penting adalah kita masih bisa memanfaatkan walaupun dengan kecemplungan pengalat ya. atau kecemplungan serangga lain yang tidak memiliki darah jadi minuman ini masih berstatus suci dan bersih dan insya Allah tidak tidak akan memalorotkan. Faedah lainnya jelas sekali bahwa saya salah satu saya orang itu mengandung penyakit dan saya berikutnya mengandung penawar dari penyakit itu sehingga eh, ketika ditenggelamkan maka akan bertemu antara penyakit dengan dengan obatnya dan ini juga merupakan ijaz ilmi mujizat dunia yang baru terungkap setelah uh, eh, ini pengetahuan ini berkembang cukup modern ya, menemukan mikroskop kemudian diteliti ternyata memang memang seperti itu ya. bahkan disebutkan oleh Syekh Al Basam di sini uh, bantahan ilmiah atas mereka bangkai yang suci itu bangkainya serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir itu suci. Ya. Tapi kalau dia sudah memiliki darah, ya dibunuh kelihatan sehingga dianggap sebagai hari apa ahad ya. sebenarnya untuk untuk menjawab bantahan ini dari segi logika saja sudah cukup Gracias. mutawatir. Kalian hanya mau menerima yang mutawatir kan? Oke. Sekarang kita minta batasannya yang jelas. Mutawatir itu seperti apa? Nah, kita tidak bisa memberikan. Eh, tidak bisa memberikan. Karena sifatnya nisbi, sangat nisbi. Mutawatir dalam pengertian mereka adalah suatu berita yang diriwayatkan oleh banyak orang dari banyak orang dari banyak orang yang secara nalar tidak mungkin mereka ini bersekongkol untuk bohong tidak mungkin sehingga ketika berita ini didengar oleh seseorang langsung menimbulkan keyakinan ya. menimbulkan sesuatu yang sifatnya fakir pasti benar ya. karena sangat banyaknya orang yang meriwayatkan nah ini kan nisbi banyak ini kan nisbi nisbi ya Miskin di mana? Dari mana ada miskin? Hah? Jumlahnya Dari jumlahnya Kemudian dari jenis berita itu sendiri miskin ya. Karena kita nggak perlu banyak orang itu sudah yakin Apa dulu yang bisa mendengar Tanpa satu orang kita yakin Gak perlu banyak-banyak Kalau tujuan akhirnya adalah menimbulkan ilmu yang qat'i ya. Sesuatu yang sifatnya qat'i yang yakin, maka ini sangat nisbi Sehingga mereka pun berbeda-beda. Asyuti dalam alfiahnya mengatakan wa ma rawahu 'ala al-jamr yajib حالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر وقوم bi بعشر بعشر وهي لدي والرجل وقيل باثنى عشر أو عشرين وقيل أربعين أو سبعين وما رواه عدد jam sesuatu yang diriwayatkan oleh sekian banyak orang yajib ihalat ijtima'i ma'al kadhib yang secara nalar tidak mungkin mereka ini sama-sama berdusta dengan karena yang satu tinggalnya di Mekah, nah satu lagi tinggalnya di Madinah, satu lagi tinggalnya di Mesir, satu lagi tinggalnya di Irak, satu lagi tinggalnya di Syam. Terlalu jauh ketika itu untuk mereka saling bersekongkol. Kalau semuanya satu tempat masih mungkin. Tapi enggak, ini sahabatnya tinggalnya di sana, yang tinggalnya di sana. Kok semuanya sama ya? Nah ini tidak mungkin secara mana. Itulah yang namanya mutawatir. Wa qawmun haddadu bi'asyrik ada sekarang sejumlah ulama yang membatasi jumlahnya itu dengan 10. Kalau sudah sampai 10 perawi semua tiap level 10 10 10 itu namanya mutawatir. Ini yang dipilih oleh Syuuri wa waladaya ajwa. Ini pendapat yang paling bagus menurut saya. Wakil Ibn Asyar ya, Enggak, 12 Atau Ishri Atau 20 Atau Atau 40 Atau 70 Nggak ada satu satu pendapat ini. Mereka ini sudah beda-beda. Nah, kalau sudah nggak ada kesepakatan, bagaimana ayat ini bisa menjadi kalau ukur? Sesuatu yang diperselisihkan kok ini menjadi kalau ukur gitu. ya akan ada khobar yang mutawatir. Mutawatir menurut sebagian kalangan, nggak mutawatir menurut yang lain. Belum cukup jumlahnya. Oke, 12. Enggak, yang 40 enggak, 20 enggak cukup. Yang 20 masuk, yang 40 nggak cukup, 40 masuk, 70 nggak cukup. Habis ini hadis itu. Ya, nggak ada lagi hadis yang tersisa kalau begitu. Ya, ini bahayanya syubhat orang yang hanya mau menerima hadis-hadis yang mutawatir. Jadi mereka juga tidak akan bisa menerapkan kaidah ini dalam mempelajari atau dalam menyaring informasi yang sampai kepada mereka dalam masalah-masalah dunia. Coba kita suruh mereka supaya konsisten. Anda bisa konsisten dengan dengan keyakinan ini, tidak menerima kecuali yang mutawatir, tidak akan bisa. Capek, capek. Dia kalau sakit, dia akan dokter datang satu satu dua dokter paling banyak. Tidak usah datang ke sepuluh dokter datang lima untuk hanya untuk mencari kepastian nanti. Ya. Di tengah jalan dia nggak tahu lokasi masjid UBK di mana. Tanya sama berapa orang? Sepuluh orang. Satu dua orang ditanya sama dia. Yang kira-kira ngerti polisi ya, atau tukang beca atau supir taksi. Oh sama pak percaya nggak kira-kira? Wah nggak kada. Kayak nggak percaya. Ya, kamu nggak dulu. Ya. Tanya lagi orang kedua. Sama pak belum mutawatir. jadi eh, ya, bisa diterapkan ini. Jadi sesuatu yang sangat sangat tidak masuk akal. Kalau mereka beralasan ini tidak bisa diterima karena tergolong hadis ahad. Terlalu banyak kalau kita mau sebutin dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya khabar ahad jika memenuhi syarat-syarat diterimanya suatu khabar maka dia menjadi hujjah hujjah yang mulzim argumentasi yang mengikat dan gara-gara ini seseorang bisa difonis sebagai muslim atau kafir contohnya ketika Rasulullah SAW mengutus Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi kepada Hirakul Kaisar Heraklius satu utusannya satu bahwa surat dari Rasulullah dibaca Ramatil Hujjah Otomatis setelah surat ini dibacakan ajaran untuk masuk Islam itu dibacakan Hujjah telah tegak Di hadapan anak Dia percayai Rasulnya ini Berarti mempercayai yang mengutus Yaitu Rasulullah SAW Mendustakan Rasul ini Utusannya Rasulullah Berarti mendustakan Rasulullah Kafir Jelas Kepada Mukawqis juga seperti itu Kepada menjadi bersalah Pembesar Bahrain juga seperti itu satu orang, tidak banyak-banyak. Putus Mu'ad jaga kiamat untuk ngajarin Islam. Satu. Nggak percaya sama Allah nggak percaya sama Rasulullah. Kafir, kafir. Selesai. Itu berlaku untuk akam maupun akidah. Mu'ad nggak cuma ngajari akidah, ngajari juga akam. Ma'ruf hadisnya. Inna kata di kaum ahla kita. Faliyakun awal mata tad'uhum ilaih syahadah. Allah ilah illallah. وأن محمد رسول الله فإذا فإنهم لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة kamu akan mendatangi kaum ahli kita maka hendaklah yang pertama kali uh, ajakanku kepada mereka itu hendaklah ajakan untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalau mereka mau 三倍这么多呢。 Al-Mu'allimi Al-Yamani dalam kitabnya Al-Anwar Al-Kashifah. Gitu. Intinya dalam kitab ini uh, si Mahmud Ghuliyah ini mengkritik hadis Abu Hurairah tadi dari beberapa sisi pilih oleh Imam Bukhari untuk dimasukkan ke dalam sahihnya. Dan Imam Bukhari adalah pakar di bidang mensahihkan hadis. Sehingga tidak ada alasan bagi orang yang tidak menguasai ilmu ini untuk menentang pendapat orang yang sudah menjadi pakar. Ya ilmunya yang menentang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmunya Imam Bukhari. Jadi secara ini ya tidak bisa diterima gitu. Nggak bisa diterima. Ini orang lebih akui imam Amirul Mukminin. ini. Ya. Umat sudah ijma, sudah sepakat bahwa hadis sahihain itu sahih hadir jumlah. Jumlah itu artinya sebagian besar. Hanya beberapa gelintir hadis yang itu semua sudah di, sudah di dan diketahui hadisnya A, B, C, D, E, F, G ini toh. Selain ini semua umat ini sepakat. Makanya yang berhak untuk beristihad ya bukan bukan yang mengaku muslim, tapi yang berhak untuk beristihad dalam bidang itu tidak ada yang mempermasalahkan. Ada satu dua tiga antara Bukhari dengan Muslim tidak mendapat atau antara Imam ini dengan Imam Bukhari dengan Imam Muslim beda pendapat. Nah ini masuk dalam bab istihad. Ya. Nanti ditarik oleh ahli-ahlinya mana yang lebih benar pendapat Imam Bukhari atau pendapat Imam Muslim atau pendapat Imam Daruqutni. Tapi di, di, di luar hadis-hadis yang diperselisihkan oleh para pakar ahli hadis dari kalangan salaf itu maka semuanya masuk dalam kategori yang disepakati itu kalikannya. Dan hadis ini tidak termasuk yang dimaksud di sini. tahunya bagaimana Pak? Itu di dari kumpulan semua ya. Antum bisa cek buku yang Fathul Bari secara Sahih Bukhari, ya buku dimana di dinama Hadis Sahih. Hadis Sahih itu buku dimana Fathul Bari. Itu Al Hafidz Berhajar menjawab semua kritikan-kritikan yang ditujukan kepada hadis Sahih Bukhari satu persatu dijawab Adapun yang ditujukan kepada Sahih Muslim juga sudah dibahas dalam sebuah uh, eh, desertasi ilmiah. Artinya mana yang lebih rojih? Imam Adalah darqutni punya sejumlah kritikan terhadap beberapa hadis pada Sahih Muslim. Ya. Namanya At-Tatabbu wal ya. Dari situ sudah dikaji oleh uh, Syekh Rabi'ah bin Ali al-Madkhali dalam disertasi doktoral beliau yang menjudul Bainal Imamain Muslim wa Daruqutni antara dua imam Muslim dan Daruqutni mana yang lebih rajin apakah kritikan Imam Muslim apakah kritikan Imam Daruqutni apakah pendapat Imam Muslim yang menganggap itu sebagai hadis sahih artinya sudah diketahui gitu bukan yang diperselisihkan sesuatu yang gerambian yang abstrak enggak sudah diketahui hadisnya A B C D E F G sudah jelas semua tidak keluar dari ini entah itu ada beda dalam daruratnya ada titik ulama lainnya semuanya sudah sudah dikumpulkan dalam dalam beberapa eh, literatur ya. sehingga kritikan-kritikan yang sifatnya ingin apa namanya uh, ya kan nggak semuanya sohi kadang-kadang gitu Ya kan itu hanya sebagian besar, nggak semuanya ya. Lah barangkali ini termasuk yang tidak semuanya. Ya, kalau teman cara begitu sih, semua orang tidak bisa gitu. Sekarang siapa yang mengkritik? Siapa yang menganggap hadir ini termasuk yang diperselisihkan? Siapa imamnya siapa? Nggak bisa itu. Hanya dia barangkali atau orang-orang seperti dia. Jadi nggak bisa kita tidak bisa kita terima itu dia itu siapa? Anda bicara dalam hal ini wewenang Anda apa? Orang mau bicara itu harus ada wewenangnya gitu. Hak dia secara yang untuk bicara dalam hal ini itu apa? Jangan semua orang yang bicara kita terima. Oke dia dokter, tapi dalam ilmu apa? Apa yang menjadikan dia berhak untuk bicara dalam hal secara ilmiah sudah terbantah bukan hanya Abu Hurairah yang meriwayatkan tapi juga ada Abu Sa'id al dan Anas bin Malik yang ketiga Bu ngaca ini terjemahan ya Bu yang mengkritik itu ngaca itu. Dia itu siapa kok berani-beraninya mengkritik sahabat yang mulia Abu Hurairah Rasulullah anhu sudah diakui kekuatan hafalan dan keahliannya dalam mengingat-ingat hadis Rasulullah SAW. Man huwa alladhi yatatawwal hatta yanala min taraf sahabi min ashabi Rasulullah SAW hatta yasil ila ahfadihim bahkan yang detik itu sahabat yang paling hafal ya yang paling banyak hafalannya nggak tanggung tanggung gitu kan dipilih Abu Hurairah ya dan ini ada ada maksud kenapa Abu Hurairah yang dipilih karena kalau Abu Hurairah sudah dijatuhkan, maka akan sangat banyak sekali iya. hadis-hadis ya yang otomatis ikut gugur. Demikian juga sahabat secara umum. Makanya para ulama ahli hadis itu terkait sahabat Nabi mereka punya kitab sendiri. Ada biografi perawi non sahabat, ada biografi perawi yang khusus dalam generasi sahabat atau mereka yang berdekatan dengan sahabat tadi, Karena terkadang tertukar gitu loh. Karena satu umur sempat hidup di masa Rasulullah, tapi ya ketemu dengan Rasulullah dan masuk Islam. Jadi tahun lahirnya dia bisa ketemu dengan Rasulullah secara secara masa, tapi secara faktanya tidak pernah bertemu. Nah, ini nggak masuk sahabat, namanya al-mukhabarullah. Mereka yang hidup dari segi masa itu semasa dengan Rasulullah mungkin ketemu bisa eh, mendapatkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 60 tahun. Umurnya 120 tahun, 100 tahun, 60 tahunnya di masa di masa jahiliyah, 40 tahunnya di masa Islam. Artinya secara waktu dia bisa bertemu. Tapi de facto nya tidak. Ini dikhususkan oleh para ulama. Itu ya, tubuh sahabat itu banyak sekali. Mulai dari al-isti'ab di ma'rifatil ashab, bahkan sebelum itu yang para hakim punya kita uh, eh, Ma'rifatul Sahabat. Kemudian juga Al-Baghawi punya Ma'rifatul Sahabat atau Mu'jamul Sahabat. Abu Nu'aim Al-Asbahani punya ma'rifat Sahabat. Ibnu Qani juga punya ma'rifat Sahabat. Tapi ibrahim Abdul punya al di Terus ya, sampai eh, ada juga Ibnu Latif Usdul Ghabah ya, di sahabat. Kemudian ditulis lagi oleh Abu Aini dan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar ya. Al-Isabah fi Sahabat yang ditulis selama 40 tahun. Bayangkan. Itu kalau kalau sahabat itu sepele ngapain 40 tahun dia Kristus hanya untuk tulis tentang kita sahabat, Ya sepele sahabat Nabi. Kita ini sepele banget kita ini. Sahabat Nabi luar biasa. Kalau sudah sah sebagai sahabat, tidak perlu ditanyakan lagi. Tiko kalau sudah berumur, sudah otomatis di atasnya tiko. Sahabi itu fokus tiko, fokus iman. Kalau ada rawi gelarnya fiqhatun hafidun imam tiada lagi. Cukup sahabi. Ya. Karena sudah dapat tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu walladzina ma'ahu man sahabat أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا siwahu fi wujuhi akhir sujud dari mata mobil tawaf dan seterusnya banyak sekali ayatnya terlalu banyak fadilah sahabat yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah sehingga sudah cukup kalau Allah sudah bertazkiyah <laughs> perlu tazkiyah dari siapa lagi Allah sudah bertazkiyah gitu. kalau tazkiyah manusia itu kan cuma berangkat dari yang zahir batinnya kan nggak tahu gitu ya zahirnya tidak tahu. Ini Allah sudah mendasnya, Rasulullah sudah mendasnya. Oleh karena itu, sama kalau ada orang mulai kritik-kritik sahabat, ente ini siapa? Hmm. Ngaca gitu. Kamu ini siapa? Tahu diri lah, tahu diri. ini yang ada dalam hadis ini juga terbukti ya, terbukti قال شيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي علماء الطبيعة يعترفون بأنهم لم يحيطوا بكل شيء علما ahli-ahli biologi saja itu mengakui bahwa mereka belum mengetahui segalanya ya kan? Masih banyak hal-hal berkaitan dengan ilmu biologi mereka belum belum bisa pahami, belum bisa mereka ulang wala yazaluna yaktashifuna syai'a ba'da syai' dan mereka senantiasa menemukan dan menemukan hal-hal baru dalam ilmu tapi ai iman yanfi Abu Rayyah wa aqrabu an yakuna Allah an yakuna Allah taala atla'a rasulahu ala amrin lam yasil ilmu lantas atas dasar apa Abu Rayyah tipu dengannya ini berani menafikan kalau Allah mengkap memberitahu Rasulnya tentang sesuatu yang belum ditemukan. Emang mustahil kalau Allah memberitahu Rasulullah tentang sesuatu yang belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini. Jadi simak itu tidak mungkin. Akal itu tidak bisa menafikan kan? Toh yang mereka capai itu belum segalanya. Teori atom. Siapa yang pernah belajar teori atom? Saya pernah belajar semua. Ada yang pertama kali muncul teori atom, sesuatu yang paling kecil nggak bisa dibelah lagi, ya kan? Ternyata atom masih masih ada elektron, ada proton, ada neutron, berkembang lagi teorinya. Ada yang mengatakan elektron itu mengelilingi intinya, neutron dan proton seperti matahari dikelilingi oleh planet-planet berkembang lagi oh enggak bentuknya bukan lingkaran tapi seperti bola kayak yang satan saya lupa ya. berkembang lagi berkembang lagi terus berkembang lagi belum belum final ya. karena itu hanya berdasarkan pencapaian terakhir mereka dan itu bukan belum terakhir karena semakin berkembang ditemukan alat-alat baru lagi beda lagi teorinya jadi ya nggak bisa secara ilmiah sesuatu yang belum dicatat oleh ilmu pengetahuan itu dinafikan. Yang kelima, dokter-dokter di era modern ini sudah menemukan bahwa memang pada sebelah sayap nyamuk itu ada kuman-kuman dan di sayap yang satunya lagi ada penawarnya. Rasulullah wa man asdaqu minallahi Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah